Mudah-mudahan doa kita yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat Aku minta kepadamu rizki yang baik dan yang halal. Dan aku minta kepadamu agar amalku menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan Fiddin pendengar roja dimanapun anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita setelah keluar dari bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda raghima anfumriin Nabi bersabda amin amin amin Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama amanta?" Faqala, "Raghima anfumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik." Qul amin, faqultu amin. Thumma qala, "Raghima anfumri'in دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل امين فقلت امين ثم قال رغم عن امرئ ادرك ابويه او احدهما ولم يدخله الجنه قل أمين فقلت أمين أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin sampai tiga kali. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma'amanta untuk, untuk apa engkau mengatakan amin? Maka apa kata beliau? Telah datang kepadaku Jibril, atani Jibril, summa qala. Datang kepadaku Jibril, kemudian dia berkata, celaka seseorang, namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Katakan amin, wahai Muhammad. Lalu aku katakan amin. Kemudian dia berkata lagi, ya Jibril alaihissalam, celaka seseorang, masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin, aku katakan amin. Kemudian dia berkata lagi, celaka seseorang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa membuatnya masuk surga. Katakan amin. Kemudian aku katakan amin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Semoga ibadah kita selama sebulan penuh ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari kajian kitab Tazkiyatun Nufus yaitu yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid kita sudah membahasnya perkara-perkara yang bisa membuat hati kita hidup di antaranya yang sudah kita bahas adalah az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha yaitu zuhud dalam kehidupan dunia ini dan penjelasan tentang rendahnya dunia ini. Kemudian kita sudah membahas bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mencela dunia ini dan disebutkan di dalam kitab ini adalah i'lam an-naddam al-wari fil kitab wa sunnah radian ila zamaniha alladhi huwa al-lail wa nahar. Ketahuilah bahwa celaan terhadap dunia yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kembali kepada zamannya, yaitu waktu siang dan waktu malam. Bukanlah celaan terhadap dunia, celaan kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana beliau katakan, Laisa zammul dunya rojan ila makani dunya wahwal arut. Bukanlah celaan terhadap dunia ini, terhadap tempat dunia yaitu bumi. Wa ma'audu'a fiha min jabal, wa bihar, wa anharin, wa ma'adin dan apa yang ada di dalamnya dari gunung, laut, air atau sungai atau tambang akan tetapi celaan terhadap pelaku-pelaku orang-orang yang salah di dalam mencikap dunia ini. Karena apa? Karena semuanya kulluhu min amillah ala ibadihi. Semua merupakan nikmat iman Allah terhadap hamba-hambanya. Lima lahum fiha minal manafi wal Karena di dalamnya mengandung manfaat dan mengandung pelajaran-pelajaran Wa inna mazdamu rajun ila af'al bani Adam al-waqi'a fi dunya. Adapun celaan kembali kepada perbuatan-perbuatan anak Adam yang terjadi pada kehidupan dunia ini. Sebagaimana sering ayat kita dengarkan yang dikumandangkan oleh tradisi kita yang tercinta ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزنة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فنراه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan permainan dan senda gurau. Dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwan Fiddin, pendengar roja, manapun saudara berada, bukan berarti kita tidak boleh eh, menikmati kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kehidupan dunia ini untuk kita. Namun bagaimana kita mensikapinya? Kemudian Menulis berkata di sini, adraru hubbid dunya. Bahayanya cinta terhadap kehidupan dunia. Hubbud dunya huwa alladhi ammara an-nara bi ahliha. Wal-zuhdu fid dunya huwa alladhi ammara al-jannata bi ahliha. Cinta dunia merupakan perkara yang membuat membuat banyak penghuni neraka dan zuhud serta sederhana dalam kehidupan dunia itulah yang banyak memperbanyak penghuni surga. Wasakaru bihubbid dunya azam minasakar bil khamr. Orang yang mabuk dengan kehidupan dunia, dengan kecintaan dunia, itu lebih parah dibandingkan dengan orang yang mabuk disebabkan minuman keras. Fasahibuhu la yufiku illa fi zulmatil lahd. Dan orang yang cinta terhadap dunia, berlebihan terhadap dunia, dia tidak akan pernah sadar kecuali ketika dia sudah berada di liang lahat yaitu di alam kubur berkata Yahya bin Mu'ad ad-dunya khamru syaitan man saqaf minha fala yufiku illa fi asyaril mauta nadiman bainal khasirin kehidupan dunia merupakan homer, homernya syaitan dan barang siapa yang mabuk dengan homernya syaitan tersebut, dia tidak akan pernah bisa sadar kecuali dengan kematian dan dia akan menyesal di antara orang-orang yang merugi. Maka ikhwan Fiddi rahimani wa rahmakumullah, kita ketahui di sini orang yang terlalu cinta kepada dunia ini akan menyebabkan dan akan mendorong pelakunya kepada kehidupan yang menyesatkan, yaitu kehidupan neraka dan orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Makna zuhud tadi sudah pernah kita bahas, yaitu ada zuhud yang sifatnya wajib, ada zuhud yang sifatnya afdaliyah yaitu afdal. Ada zuhud yang sifatnya keselamatan. Zuhud yang sifatnya fardu. Zuhud yang sifatnya fadl. Keutamaan zuhud yang sifatnya selamat. Zuhud dari yang haram. Seperti tidak mau makan uang riba. Berarti dia zuhud yang hukumnya wajib. Karena uang riba merupakan keharaman. Zuhud dalam masalah keutamaan. Seperti dia memilih kehidupan akhirat ya dibandingkan kehidupan dunianya. Kemudian kezuhud dalam masalah selamat seperti zuhud dalam masalah perkara-perkara subhat. Maka orang yang seperti ini inilah yang akan memakmurkan dan meramaikan kehidupan nanti di sorga. Orang yang bergelimang dengan kecintaan kehidupan dunia, maka orang ini tidak akan bisa pernah sadar kecuali dia setelah menghadapi kematian. Setelah berada di dalam kegelapan kuburan, baru dia akan menyesali semua yang dia lakukan dan dia akan mengatakan seandainya aku dahirkan ya, dalam kehidupan ini maka aku akan bersodakoh dan aku akan berinfak maka semuanya tidak akan ada gunanya kemudian wa aqallu ma fiha annahu yulhi an hubbillah wa dan Paling tidak kehidupan dunia ini akan melalaikan seseorang kalau dia terlalu cinta kepada dunia, yaitu melalaikan dari cintanya kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man alhahu malu fa huwa min khasirin. Dan barang siapa yang hartanya melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa idza al qalbu an dzikrillah takanahu syaitan apabila hati lalai dari mengingat Allah maka syaitanlah yang akan menempatinya wa sarafahu haitsu arada dan syaitanlah yang akan memalingkan orang tersebut sesuai dengan kehendaknya ketahuilah sekali lagi ya, bukan berarti tidak boleh kita menikmati dunia ini justru kita disuruh menikmati dunia ini sebagaimana Allah berfirman fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah menyeberah kalian di permukaan bumi dan carilah karunia Allah. Namun yang dicela adalah kalau kita salah dalam mensikapinya. Bagaimana perkataan Yahya bin Mu'ad, "Kaifa la uhibbu dunya qaddira li fiha qutun attasibu bihaya udriku biha ta'ah analu bihal jannah." Bagaimana aku tidak mencintai dunia yang telah ditakdirkan untukku di mana di dalamnya terdapat makanan yang aku menopang hidup dengannya dan aku juga bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengannya dan juga aku bisa mencapai surga dengannya. Maka dunia ini kita jadikan sebagai sarana, kita jadikan sebagai wasilah, bukan dunia ini sebagai tujuan. Inna dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali insan wal ayyamu sukun. Sesungguhnya kedua kehidupan dunia ini menuju sorga dan neraka merupakan jalan. Adapun malam hari merupakan tempat berdagang bagi manusia. Wal ayyamu sukun dan siang harinya merupakan pasar. Artinya malam dan siang hari ini merupakan ladang bagi kita untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Apakah itu kehidupan di sorga atau kehidupan di neraka itu semua kembali dan bergantung bagaimana sikap kita terhadap kehidupan dunia ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, "Ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu 'ariyatun." فالضيف مرتحل والعارية مؤاد مؤادة tidaklah terdapat di pagi hari seseorang dalam kehidupan dunia kecuali dia seperti seorang tamu sementara hartanya adalah harta pinjaman. Adapun seorang tamu adalah dia akan pergi meninggalkan tempat itu, adapun harta pinjaman maka dia akan dikembalikan. Oleh karena itu, jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Qalu wa inna ma kana hubbud dunya ra'sul khotoya wa mufsidan lid-dini min wujuh. Mereka salafus soleh berkata, sesungguhnya kecintaan terhadap dunia ini merupakan ra'sul khotoya, pangkal dari berbagai macam kesalahan. Wa mufsidan, eh, ra'sul khotoya, wa mufsidan lid-din min wujuh. Dan merupakan perusak bagi agama. Kalau dilihat dari berbagai macam segi. Yang pertama adalah, anna hubbaha yaktadi ta'zimaha وهي حقيرة عند الله ومن أكبر ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله bahwa cinta dunia yang salah yaktadi ta'zimaha akan membawa kepada konsekuensi orang tersebut mengagungkan dunia kalau orang sudah mengagungkan dunia maka dia akan berusaha dan berupaya untuk mencapainya bagaimanapun caranya dia tidak akan melihat apakah caranya itu halal atau haram. Dia tidak akan memandang apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Dia tidak akan melihat apakah dia mendatangkan murka Allah atau membawakan dirinya kepada ridho Allah. Yang penting ketika dia mengagungkan dunia, dia berupaya untuk mendapatkan semaksimal mungkin kehidupan dunia itu. Anna hubbaha yaktabi ta'zimaha wa hiya haqiratun indallah. Bahwa kecintaan terhadap dunia akan membawa kepada pengagungan terhadap dunia tersebut sementara dunia itu remeh dan kecil di sisi Allah. Dan di antara dosa besar adalah mengagungkan apa yang telah diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara alasan mengapa cinta dunia dikatakan sebagai rasul khotoya dan sebagai mufsidul liddin sebagai pangkal dari berbagai macam kesalahan dan sebagai perusak bagi agama ini. Pertama alasannya karena orang yang cinta kepada dunia ini, dia akan mengagungkan dunia tersebut. Orang yang cinta, berlebihan cintanya kepada dunia ini, dia akan membuat apa yang dia cintai besar. Dan orang yang membesarkan sesuatu yang diremehkan oleh Allah, maka ini termasuk perkara dosa besar. Kemudian yang kedua, penyebab mengapa dunia, cinta dunia merupakan pangkal dari berbagai kesalahan dan merupakan perusak bagi agama ini. Yang kedua adalah annallaha la'anaha wa maqtaha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqtahu wa abghadahu faqad ta'arrada lil fitnati wa maqtihi wa ghadabihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknatnya Allah memurkainya dan memarahinya kecuali apa yang ada di sisi Allah. Dan barang siapa mencintai apa yang dilaknat Allah dan dimurkai serta dibenci Allah, maka telah mengantarkan dirinya kepada fitnah dan juga mengantarkan dirinya kepada murka dan marahnya Allah. Allah melaknat dunia sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah." wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah serta orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Maka kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang salah dalam mensikapinya. Bukan Allah melaknat apa yang Allah telah ciptakan. Tapi di sini adalah sikap-sikap manusia yang mensikapi kehidupan dunia ini yang akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh penulis tadi yaitu dalam halaman sebelumnya wa innamadzam raji'un ila af'ali bani adam al dunya. Sesungguhnya celaan terhadap dunia ini kembali kepada perbuatan-perbuatan Bani Adam perbuatan-perbuatan anak Adam yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan fiddin, rahmani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga adalah annahu idha ahabbaha sayyaraha ghayatahu wa ilaiha bil a'mal allati ja'alaha allahu wasaila ilaihi wa ila daril akhirah. Bahwa apabila seseorang mencintai dunia, maka dunia menjadi tujuannya. Dan dia akan mencapai kepada dunia itu dengan perbuatan-perbuatan yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk mencapainya dan untuk mencapai kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Orang yang cinta dunia berlebihan dan salah dalam bersikap dunia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan, bukan sebagai wasilah. Yang seharusnya dunia ini wasilah merupakan sarana untuk mencapai ridha Allah. Seharusnya dunia ini merupakan sarana untuk mendapatkan surga Allah, tapi dia dijadikan dunia ini sebagai tujuannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farratallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi dunya illa ma Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Artinya, meskipun dia berusaha sekuat tenaga dan menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkannya. Walam ya'tihi minat dunia kata Nabi illa ma belahu. dan tidak akan pernah datang dunia kepadanya kecuali yang sudah ditetapkannya. Dia korupsi. Dia menipu dalam berbisnis. Dia merugikan orang lain. Maka semuanya itu tidak menambahkan baginya kecuali perbuatan dosa dan tidak akan menambahkan baginya kehidupan dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Maka seharusnya orang ini menjadikan dunia sebagai sarana tapi menjadikan dunia sebagai tujuan. Seharusnya menjadikan dunia sebagai sarana mencapai ridha Allah, mencapai negeri akhirat, maka dia balik. Maka kalau sudah membalik perkara fa'aqasal amra wa bal hikmah dan dia membalik perkara dan membalik hikmah. Maka di sini dia menjadikan ja'alal wasilah ghayatan. Pertama dia menjadikan wasilah, menjadikan sarana sebagai tujuan. Kemudian yang kedua at-tawassul bi'amalil akhirah ila dunya dan dia menjadikan justru sebaliknya akhirat ini sebagai sarana untuk mencapai kehidupan dunia. Na'udzubillahi min dalik. Waliyahubillah kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Namun kalau orang itu sebaliknya, yaitu menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuannya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya apabila seseorang menjadikan kehidupan akhirat sebagai niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya dan akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia akan mendatanginya. Artinya kalau orang itu tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat, dunia akan mengikutinya. Namun kalau dunia yang menjadikan tujuannya Allah akan mencerai-beraikan urusannya belum tentu dia mendapatkan kehidupan dunia itu. Namun kehidupan akhirat pasti tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan al-ajilah, yaitu kehidupan segera di dunia, mendapatkan ingin mendapatkan balasan segera di dunia yang seharusnya dia harus meminta kepada Allah balasan di akhirat seperti dia sholat ingin dipuji dia melakukan sodako infak ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan balasan dunia maka apa kata Allah ajalna lahu fiha maka kami akan balas segera di dunia bagi siapa ajalna lahu fiha manasya lima nurid bagi siapa apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami inginkan Artinya tidak semua sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin terhadap ayat ini. Artinya tidak semua orang yang mengharapkan balasan kehidupan dunia ketika dia seharusnya mengharapkan balasan kehidupan akhirat mendapatkan apa yang diinginkan. Bukankah banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pujian ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia mengharapkan pahala dari Allah, namun dia ingin pujian. Namun apa yang terjadi? Pujian tidak dia dapatkan, namun sebaliknya celaan manusia datang bertubi-tubi. Ada orang yang menginginkan menginginkan balasan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan. Kedudukan dia tidak dapatkan. Sebaliknya, dia tercampakkan dan dia terhinakan. Na'udzubillahimindarik. Oleh karena itu, ketika Muawiyah mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tiga orang yang menjadi penopang dakwah ini setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya oleh Allah nanti di akhirat diperiksa pertama kali dan ditanya pertama kali oleh Allah Kemudian ditanya, untuk apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Dia katakan, untukmu ya Allah. Aku berjuang sehingga aku mati syahid. Maka apa kata Allah, engkau berdusta, engkau berbohong. Engkau berjuang hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Kehidupan dunia, yaitu pujian. Ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Kemudian yang kedua adalah orang alim. Orang yang belajar ilmu agama ini orang yang belajar Quran ditanya nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dia mengatakan untukmu ya Allah, aku baca Quran untukmu dan aku belajar agama juga untukmu. Maka apa kata Allah? Engkau pendusta. Engkau belajar agama ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu. Dan engkau belajar Quran ingin dikatakan sebagai kuari, orang yang membaca Quran. Maka ditarilah mukanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, ditanya oleh Allah untuk apa nikmat tersebut, dia katakan untukmu ya Allah, maka apa yang terjadi? Dikatakan oleh Allah engkau pendusta, ya. Engkau keluarkan hartamu hanya ingin dikatakan sebagai dermawan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Naudzubillah. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ikhwan fi din, pendengar roja dimanapun saudara berada, Ketahuilah di sini tiga orang ini merupakan penopang dakwah setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laulahum ba'dallah, seandainya bukan karena mereka setelah Allah Subhanahu wa taala dakwah tidak sampai kepada kita. Dan kalau kita menjadi di dalamnya maka kita segera bertobat dan minta ampun kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan kita ini. Berlindung kepada Allah dari kejelekan yang ada pada diri kita, jiwa kita yang senantiasa yang senantiasa li'anna nasa ammaratun bisu mengajak kepada perbuatan jelek jiwa selalu mengajak seorang kepada perbuatan jelek tidak ikhlas ingin dikatakan pemberani tidak ikhlas ingin dikatakan dermawan tidak ikhlas ingin dikatakan sebagai alim sebagai qari mendapatkan imbalan-imbalan dunia maka semuanya kembalikan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini kalau orang itu menjadikan kehidupan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan dunia, maka inilah yang telah membalik semua perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi amal-amal mereka dalam kehidupan dunia ini dan mereka tidak rugi sedikit pun. Ketahuilah seorang sahabi Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis tadi, tiga orang tadi beliau langsung menangis dan beliau pingsan. Kemudian setelah siuman, beliau membacakan ayat tersebut sebagaimana keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah maka bahayanya orang cinta dunia di antaranya dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan kalau sudah menjadikan dunia sebagai tujuan maka dia akan mengagungkan dunia dan kalau sudah mengagungkan dunia tersebut dia tidak akan pandang tidak akan tidak pernah melihat apakah caranya halal atau haram apakah itu merugikan orang lain atau tidak apakah itu akan menjerumuskan temannya saudaranya semua tidak menjadi pertimbangannya. Apakah itu mendatangkan murka Allah atau ridhonya? Dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia sudah menjadi budak dari hidup kehidupan dunia ini. Naudzubillahi min dzalik. Fanzur mahabbatat dunya kaifa haramat haula min al-ajr. Perhatikan bagaimana kecintaan yang terlampau batas terhadap kehidupan dunia ini akan menghalangi pelakunya dari pahala Allah wa afsadat alaihim amalahum dan akan merusak amal-amal perbuatan mereka wa ja'alathum awwalad dakhilina ilan nar dan akan menjadikan mereka sebagai penghuni neraka pertama kali. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naquhu fil akhirah bistighalihi anhu bimahbubihi. Bahwa cinta dunia ini akan menghantarkan atau akan memalingkan antara hamba dan perbuatan yang bisa membawa manfaat kepadanya pada kehidupan akhirat karena apa? Karena dia sibuk dengan apa yang dia cintai. Maka kecintaan dunia ini akan memisahkan kita dan akan memalingkan kita dari apa yang membuat kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan akhirat kalau kita sibuk. Dan manusia dalam hal ini ada beberapa tingkatan, ada beberapa macam. Faminhum man yuskiluhu mahbubuhu anil iman wa syara'ihi. Di antara mereka ada yang kecintaannya kepada kehidupan dunia ini ya, membuat dia sibuk, membuat dia terhalang dari keimanan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan terhalang dari keimanan kecintaan terhadap dunia ini. Berapa banyak orang yang gila terhadap, kehidupan dunia sehingga tidak peduli apakah itu menggadaikan dan menjual akidah dan keimanannya. Ada di antara mereka ada yang datang kepada dukun, datang kepada paranormal, datang ke tempat-tempat yang dianggap memiliki keramat untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sangat fana, yang sangat singkat ini. Maka dikatakan ada di antara mereka ya, di mana kehidupan dunia ini membuat dia sibuk dan menghalangi dia dari keimanan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang kepada paranormal, datang kepada dukun, man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur dan ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada di antara mereka yang sampai seperti itu para jemaah menggadaikan imannya, menghalangi dirinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kehidupan dunia. Datang kepada dukun, datang kepada paranormal, ingin naik jabatan, ingin mempertahankan jabatan, ingin sukses dalam bisnisnya. Dan mereka dengan sibuknya dunia ini menghalangi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsir min wajibat. Yang kedua ada ada di antara mereka ya yang sibuk kesibukan dunia, kecintaan kepada dunia membuat dia tidak melakukan atau meninggalkan banyak dari perkara-perkara yang wajib sehingga dia tidak sholat gara-gara sibuk dengan pekerjaannya dia meninggalkan zakat gara-gara gara-gara apa gara-gara dia cinta dan dia bakhil pelit kepada hartanya karena dia sudah berupaya semaksimal mungkin dia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai kehidupan dunianya maka setelah dia mendapatkannya maka dia kikir. Karena dia mengagungkan dunia tersebut, maka dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan infak sodakohnya. Sehingga dia lalai dari kewajibannya. Wa minhum man yushiluhu an wajibin yu'aridu tahsilaha wa inqama bi ghairi. Di antara mereka juga ada yang kesibukan dunia ini, kecintaan dunia ini membuat dia sibuk dan lalai dari kewajiban tertentu ya, meskipun dia menjalankan kewajiban yang lainnya. Ini tingkatan-tingkatannya. Wa minhum man yus'iluhu 'anil qiyam bil wajib fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al wajhi alladhi yanbaghi. Ada di antara mereka yang lalai karena kecintaan dunia yaitu lalai mengerjakan kewajiban sesuai dengan waktunya yang harus dia kerjakan. Dia lakukan sholat zuhur, sudah masuk waktu asar, dia lakukan sholat asar, sudah masuk waktu maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Fa yufarritu fi waqtihi wa fi huquqihi. Maka dia melalaikan dan meremehkan waktu dan hak-hak kewajiban yang harus dia lakukan. Wa minhum man yushkilu an ubudiyati qalbihi fil wajib wa tafrighihi lillahi inda adaihi fayuaddihi zahiran la batina. Dan di antara mereka ada kecintaan dunia yang menyibukkannya dari beribadah kepada Allah dengan dengan hatinya kepada yang wajib yaitu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala maka dia menjalankan kewajiban tersebut secara zahir tidak batinnya dia salat tapi pikirannya kepada bisnisnya dia salat pikirannya kepada dunia yang ada di rumahnya dia salat dia memikirkan berapa yang ada di rekeningnya dia salat dia memikirkan apa yang ada di belakangnya dari urusan-urusan dunia ini. Itulah urusan dunia, itulah hubbud dunia yang akan menyibukkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aina hadza min isyaqi dunya wa muhibbiha? Mana ini dari orang-orang yang cinta dunia dan orang-orang yang senang kepada kedua kehidupan dunia ini. Maka kehidupan dunia ini akan membawa kita kepada kelalaian akan kehidupan akhirat kalau kita salah dalam mensikapinya. Jangan sampai kita salah paham, bukan berarti tidak boleh orang ya, berkehidupan tidak bisa lepas orang dari kehidupan dunia ini. Namun janganlah kita menjadi budak harta, tapi jadikanlah harta ini sebagai budak kita sehingga kitalah yang akan mengatur harta itu, kitalah yang akan mengatur kehidupan dunia ini untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zuhud dalam kehidupan dunia adalah orang yang senantiasa meletakkan dunia pada tempatnya. Yaitu dia adil. Ya. Al-adlu. Yaitu keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal usyai fi maudi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika harus meluahkan zakat, dia keluarkan. Ketika harus dia mengerjakan sholat, dia tinggalkan kehidupan dunianya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Ketika dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia tinggalkan yang lainnya, maka inilah yang menjadi harapan kita dan kita uh, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi penguasa dunia ini bukan sebaliknya dikuasai oleh kehidupan dunia. Kemudian yang kelima para jemaah disebutkan mengapa cinta dunia merupakan pangkal dari kesalahan dan merupakan perusak bagi agama. Yang kelima adalah anna mahabbataha taj'aluha akbar hammil abdi. Karena kecintaan dunia ini menjadikan merupakan perkara yang perhatian sangat besar bagi seorang hamba. Ketika dia cinta dunia, maka semua perhatiannya tercurahkan kepada kehidupan dunia ini. Sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah menjadikan kefakiran kefakirannya di antara kedua matanya dan tidak akan datang kepadanya dari hidup dunia ini kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raqimatun Dan barang siapa yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan Allah menjadikan kaya di dalam hatinya dan dunia akan datang kepadanya dan dunia tersebut dalam keadaan terhina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah Ibnu Hibban dan disebutkan al bani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta dunia jangan sampai mengalahkan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dunia ketika kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Jangan mencari dengan cara yang haram, jangan dengan cara menipu, jangan dengan cara yang riba dan lain sebagainya, tapi cari dengan cara yang halal. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkannya, kita tunaikan kewajiban-kewajibannya, kita santuni fukara wal masakin, kita keluarkan zakatnya, kita jadikan dat uh, untuk melaksanakan haji atau umroh sebagai kewajiban kalau kita bisa memiliki kemampuan untuk itu. Namun kalau orang yang dikuasai dunia dan dia dikatakan sebagai muhibbud dunia, yaitu pecinta dunia, atau sebagai abdud dunia, sebagai hamba dunia, maka dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan cara yang haram. Kemudian kalau toh dia mendapatkan dengan cara yang halal, dia tidak tunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka itulah sebagai muhibbud dunia, sebagai orang-orang yang mencintai dunia. Dan yang keenam, bahwa anna muhibbaha asyaddun nas azaban biha wa huwa mu'azzabun fi daurihi as-salas. Orang yang menyintai dunia merupakan orang yang paling berat siksaannya dan dia akan diazab di tiga tempat. Yang pertama yu'adzab fid dunya bitahsiliha wasa'i fiha wa munaza'ati ahliha. Dia akan disiksa, diazab dalam kehidupan dunia dengan cara apa? Dengan cara dia ketika mencapai dunia tersebut. Dia ketika mencari harta tersebut. Maka dia kita lihat bagaimana dia tersiksanya ketika dia harus berlomba-lomba dengan orang lain, ya, kemudian tidak tahu caranya halal atau haram, maka dengan melihat kenyataan seperti itu merupakan siksaan pada hakikatnya baginya. Bagaimana tidak ketika ketahuan seorang mencuri, ketika ketahuan seorang korupsi, dia harus mendekam di penjara. Bagaimana tidak ketika ketahuan dia mencuri dan orang lain tahu, maka anak dan istrinya akan malu maka itu merupakan siksaan dalam kehidupan dunia ini. Belum nanti di alam kubur, belum nanti di akhirat, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibn la tazulu qabana ibni Adam inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kaki kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, wa an sababihi fi ma'abla, wa an rizkihi min aina iktasabah, wa fi ma'anfaqah, wa ma'amila fi ma'alima. Yang pertama ditanya, untuk apa umur dia dihabiskan? Umurnya dihabiskan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Umurnya dihabiskan untuk menyenangkan dirinya, mencapai kehidupan dunia ini, sehingga tidak membedakan caranya yang haram dan yang halal sehingga dia tidak menunaikan hak dan kewajibannya. Kemudian ditanya juga waktu mudanya untuk apa dihabiskan. Dan ditanya rizkinya dari mana dia dapat dan untuk apa dia infakkan, untuk apa dia pakai. Dan juga ilmunya juga akan ditanya untuk apa dia lakukan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita mohon kepada Allah sebagaimana kita diajarkan Nabi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat aku minta kepadamu rizki yang halal yang baik dan yang halal aku minta kepadamu agar amal-amalku diterima olehmu maka merupakan kesengsaraan bagi kita kalau ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat kesengsaraan bagi kita kalau rezeki yang kita dapatkan rezeki yang haram. Kesengsaraan bagi kita kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Kita berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana Nabi tadi katakan, kharaja alaihi Ramadan, summa dakhala alaihi Ramadan, summa kharaja wa lam lahu. Masuk bulan Ramadan, keluar darinya tidak mendapatkan ampunan. Padahal dia berpuasa, padahal dia juga membaca Quran, qiyamul lail, bersedekah dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka doa Nabi ini kita jalankan, kita selalu minta kepada Allah, yaitu minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan kita sedikit kalau diterima oleh Allah, maka akan menjadi bermanfaat nanti pada hari kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim.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 Para jemaah kita mengaji kita membaca Quran, kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Berapa kali kita dengarkan, sekian ayat kita dengarkan, sekian hadis kita dengarkan. Namun kalau tidak ada manfaatnya, semuanya akan menjadi pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, supaya ilmu ini bermanfaat, segera diamalkan ketika kita mendengarkannya, jangan ditunda. Barang siapa mengamalkan ilmunya, Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Dan orang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdullah Abbas mengatakan, "Laisal ilmu bikatsratil hadis, walakin al-ilma bikatsratil khasyah." Bukanlah ilmu banyaknya ngomong akan tapi ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah jangan sampai ilmu yang kita miliki ini tidak bermanfaat tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh tetap dengan tetangganya tidak baik. Sudah belajar, sudah mengaji dengan orang tuanya masih kurang ajar. Sudah belajar, sudah mengaji, tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikan urusan kita dengan Allah, dan juga urusan kita kepada sesama manusia. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada kata kata Nabi. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kita jaga hablum minallah dan kita jaga juga hablum minannas. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang dari salah salafus saleh mengatakan, yaitu Yunus bin Abdul A'la mengatakan, aku serupakan dunia seperti orang yang tidur dan dia melihat dalam tidurnya yaitu bermimpi sesuatu yang dia tidak suka dan sesuatu yang dia cintai. Ketika dia seperti itu dia terjaga. Maka itulah kehidupan dunia. Ya, benci dan cinta yang ada dalam kehidupan dunia ini semuanya adalah akan berlalu. Ya. Dan penulis mengatakan asbahul asya' bid dunya azil tahsib lahu haqiqah sabita wa huwa fi taqallus wan kibat ya yaitu dunia ini seperti bayangan yang engkau kira seperti benda yang sebenarnya akan tapi dia akan sirna ya dan juga dia mengatakan bahwa dunia ini seperti apa as-sarab yahsabuhu dham'an ma'an hatta idza jahu lam yajidu shay'an seperti fata morgana di mana orang-orang yang haus mengiranya air ketika dia mendatanginya dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Itulah kehidupan dunia. Dan juga penulis mengatakan wa asbahul asya biha dan diantara uh, yang serupa dengan dunia ini adalah aju syauha fabihatul mandor wadara bil azwat tazayyanat lil hutta bi kulli zina wa satarat kull qabhin biha man lam yajawiz bazarahu zahiraha fatalaba an-nikah faqalat la mahra illa fadl akhirah seperti wanita tua yang jelek rupanya, ya, yang tidak sedap dipandang, yang dia menawarkan untuk dinikahi, kemudian dia berhias bagi orang yang mau meminangnya dengan segala perhiasan, lalu dia menutupi, menutupi semua kejelekan yang ada padanya, lalu terkecolah orang-orang yang pandangannya tidak sampai kepada dohirnya, lalu minta menikah, lalu orang yang tua jelek ini mengatakan silakan, silakan dinikahi tanpa mahar. Maka itulah kehidupan dunia para jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang dunia ini bukan dipegang dan dikendalikan oleh dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita apa yang kesalahan yang kita lakukan karena memang jiwa dan nafsu kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan dan kejelekan. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan karena kehidupan dunia ini. Berapa banyak murka Allah datang kepada kita karena kita salah dalam memahami atau dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kita minta kepada Allah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengendalikan kehidupan dunia, bukan dikendalikan oleh dunia. Untuk menjadi tuan bagi dunia, bukan menjadi budak bagi dunia. Untuk menjadi tuan bagi harta yang kita miliki, bukan budak bagi harta yang kita miliki. Demikian para pendengar roja dimanapun saudara berada. Untuk selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab dan waktu saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Fawaz Hafizahullah Ta'ala Falitafadol. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan hakikat Eh, kehidupan dan bahaya cinta dunia bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah. Selanjutnya ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dengan siapa Pak? Dari mana? Abdullah di Bintaro. Iya, silakan Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Saya mau nanya. Iya Pak. Uh, kebetulan saya dagang ini lagi di jalan nih fisik jadi. Iya silakan. Uh, ya istilahnya pedagang lah. Iya. Iya intinya saya berniat untuk pedagang tuh untuk akhirat gitu. Iya, iya. Nah, saya minta kiat-kiatnya seperti apa ya Ustaz ya yang baik gitu. Hmm. Apakah mesti bertahajud ataukah yang lainnya Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Silahkan Ustaz. Semoga Allah memberikan barokah kepada perdagangan tersebut dan di antara pekerjaan yang pun dengan barokah perdagangan ya apabila mengerjakannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala jangan menipu jangan mengurangi timbangan kemudian jangan ada riba jangan ada goror jangan ada doror ya Goror yaitu menipu, doror membahayakan dan jangan ada riba. Semoga Allah memberikan barokah. Kemudian itu eh, dalam rangka beribadah kepada Allah yaitu memberikan nafkah kepada anak istri, memberikan uh, nafkah kepada fakir miskin, kemudian juga ada niatan untuk bisa naik haji. Maka semua merupakan hal yang harus kita lakukan dan dunia ini kita jadikan sebagai sarana. Oleh karena itu supaya perdagangannya barokah, supaya perdagangannya beruntung maka mintalah kepada Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kalau kau minta mintalah kepada Allah kalau minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah jangan seperti orang sekarang yang ada oh memang betul Mas tapi kita harus pakai syarat Nah, dengan syarat apa? Dia datang kepada dukun, ya, yang berkedok karomah barangkali. Kemudian ditulis raja-raja diberikan supaya ditaruh di tempat dagangannya kemudian mengatakan sudah jangan khawatir ya nanti akan banyak maka insya Allah dia insya Allah nanti akan datang orang-orang ya untuk membelinya maka ini hindarkan daripada itu tapi minta kepada Allah swt sujud kepada Allah ya solat malam tahajud minta kepada Allah ya agar berikan berkah pada perdagangannya ya karena apa karena kita disuruh minta apa saja kepada Allah swt wa idza sa'alta kata Nabi kalau engkau minta mintalah pertolongan mintalah kepada Allah Wa dasta'anta billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan terkecoh dengan bualan-bualan para paranormal, bualan-bualan dukun yang bisa menyesatkan kita dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia itu sudah ditentukan para jemaah. Ya, kehidupan dunia sudah dibagikan kepada hamba-hamba Allah sehingga jangan sampai kita gadaikan keimanan gara-gara kita ingin cepat laris dalam dagangan, ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan yang banyak dan tetap sehingga orang tetap hatinya kepadanya lalu datang ke eh, dukun memberikan syarat begini dan begitu maka hindarkanlah itu ya mintalah kepada Allah jangan lupa doa yang pagi dan sore dibaca ya di situ karena banyak juga yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah swt. wa taala Allahu a'lam Baik, selanjutnya ada Bapak Margono di BSD yang sudah menunggu kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Alhamdulillah nih bisa on air. Alhamdulillah. Saya silakan. Dadang Margono dari BSD. Silakan Pak. Jadi pertanyaan saya gini, saat Saya selama ini mengikuti Radio Roja, kemudian mengklaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah. Yang tadinya kami banyak eh, apa namanya belajar dari Radio Wadi, eh Radio Roja. Halo? Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Alhamdulillah sekarang saya berubah nih saat Cuma ya resikonya saya ini diklaim sama istri, anak, kemudian juga sama tetangga-tetangga. Iya, iya. Diklaim sebagai apa Pak maksudnya? Diklaim Bagaimana? Diklaim sebagai uh, apa atau uh, jadi hal-hal lain? banyak di dicaci lah begitu. Oh gitu. Hmm. hmm. Iya, iya. Jadi banyak dicaci yang tadinya saya hmm. hmm. biasa seperti banyak orang Nah, sekarang yang saya ambil dari yang awal Jamaah ini uh, banyak sekali resikonya gitu ya, Zat. Alhamdulillah iya. saya hmm. tegar gitu saat Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak ya. diberikan ya. istiqomah. Terima kasih Bapak ya, Margono atas assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Tentu saja kami tidak mengharapkan apa yang kami sampaikan dan juga dengan pembicara-pembicara eh, pembicara yang lain, ustaz-ustaz yang lain kecuali kebaikan dan manfaat yang bisa kita dapatkan dunia dan akhirat. Kemudian uh, kepada Bapak yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang sangat besar dunia dan akhirat apa yang sudah dilakukannya dan ketahuilah ketika seseorang itu mau menjadi baik memang selalu banyak tantangan dan godaannya. Ya baik itu dari keluarga, istri, anak, ya atau suami, dari istri, istri dari suami, dari tetangga dan sebagainya. Maka kita ingat, kita hibur diri kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian orang-orang eh, cobaan yang datang kepada orang sebelum kalian? mereka disiksa, mereka dikucilkan, mereka dicemooh, mereka diboykot macam-macam pak seperti itu. Bahkan ada yang dibunuh, ya, ya digergaji hidup-hidup, seperti Sumaya ditombak kemaluannya, ya seperti kisah apa namanya Ashabul Kahfi diusir dan seterusnya. Maka di sini kata Allah sampai-sampai hatta yaqul Rasul walladzina amanu mahu mata nasrullah. Sampai berkata Rasul dan orang beriman yang bersamanya, kapan pertolongan Allah datang? Maka ketahuilah ala inna nasrullahi qarib, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yang penting sikap kita. Sikap kita pertama harus sabar, yang kedua, sikap kita harus hikmah, harus bijaksana dalam pengertian karena terkadang ketika kita mengetahui kebenaran yang ada pada kita, kadang kita kurang sabar ketika kita uh, menyampaikan kepada orang lain. Maka di sini kita perlu kesabaran. Perhatikan uh, dua sikap yang senantiasa saya sampaikan ketika orang bertanya pada pertanyaan yang sama, nasihat para ulama yaitu dinukil oleh Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab An-Nasihah yaitu sikap mudarah dan mudahanah. Mudarah sikap lembut tanpa mengorbankan agama, ya. Mudahana sikap lembut ya dengan mengorbankan agama. Maka sikap lembut harus kita tetap ya ramah kepada mereka. Namun jangan sampai mengorbankan agama. Seperti orang ramah dengan tetangga, kemudian masih ngikutin acara-acara yang sudah dia tahu bahwa acara tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Acara tersebut bertentangan dengan ajaran Islam maka kita tetap sabar dan tetap kita ramah kepada mereka ya sebab apa lau kunta hazzan ghalidhal qalbi dan faddu min haulik kalau kau keras dan kasar maka mereka akan lari darimu maka sabar dan kita tetap bersikap lembut kepada orang-orang yang masih belum mengerti belum faham. seandainya Pak seandainya dia paham tidak akan seperti itu dan sebagaimana Bapak rasakan nikmatnya dan indahnya ketika kita mendapatkan siraman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seteguk air hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari kekeringan dan kehausan yang selama ini kita rasakan. Dan bagaimana seandainya orang yang kita cintai terutama baik itu dari keluarga maupun tetangga dekat kita merasakan seperti itu, maka akan merasakan nikmat yang sama seperti yang Bapak rasakan. Akan merasakan nikmat yang sama yang seperti kita rasakan. Bagaimana kita bisa menelurkan dan menolakkan itu? Ya sehingga yang tadinya orang-orang yang memusuhi dakwah ini justru sebaliknya akan menjadi penolong-penolong dakwah ini dan sudah banyak dari zaman ke zaman terjadi seperti itu. Dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana Umar bin Khattab memusuhi Islam, Kemudian sebaliknya menjadi penolong dan pembela agama Islam ini. Kemudian juga demikian pada zaman sekarang berapa banyak orang yang dulu saya begini kepada dakwah ini, saya menuduh begini, menuduh begini, untuk kemudian sebaliknya. Karena merasakan dan dengan kesadaran, bukan dengan tipuan, dengan kesadaran, bukan dengan hipnotis. Tidak ada hipnotis, tidak ada rayuan, tidak ada apa namanya seruan-seruan yang menipu daya dan memberikan muslihat kepada mereka mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhikmah dalam melihat seperti itu dan kita harus bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kesabaran Bapak dan memberikan ketegaran untuk tetap berada di atas sunnah ini dan mengajak kepada anak dan istri dengan lembut, dengan kepada juga kepada tetangga dengan sabar, tebarkan e, nama keselamatan kepada mereka, kalau tidak bisa menyampaikan dengan lisan, kita dengan senyuman, kemudian dengan buku-buku kecil yang bisa diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang menjelaskan tentang keindahan Islam, menjelaskan tentang nikmatnya kita hidup bersama Al-Quran dan As-Sunnah Nabi yang difahami oleh sahabat-sahabat beliau salafus soleh radhiyallahu taala anhum. Demikian. Nah, selanjutnya untuk ketiga ada Bapak uh, Abu Jaka ya di Bekasi, silakan Bapak. Oh iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini saya uh, membeli sebuah kitab di sebuah toko buku. Ya. Judulnya terjemah Sahih Bukhari. Kemudian ketika saya lihat kitab uh, syarah Akidah Sunnah Jamaah karya Ustaz Yajid Abdul Kerjawas. Hmm. Uh, di situ ada hadis-hadis, di antaranya ada hadis Sahih Bukhari. Ya. Kemudian uh, saya rujuk ke kitab terjemah uh, Sahih Bukhari karya hmm. oleh almarhum Kiai Haji Wahid Hasim hmm. uh, itu uh, isinya berbeda gitu bos. Hmm. Uh, ketika saya lihat di situ ada hadis yang hadis riwayat Bukhari uh, contoh solu kamara itu musolli hadis riwayat Bukhari nomor 631. Kemudian anda lihat di kitab terjemah Sahih Bukhari karya ah kayak haji Wairasim isinya ya. berbeda begitu Bu Ustaz. Iya. Iya. Mohon iya. penjelasan Bu Ustaz. Waalaikumsalam ya. silakan. Iya. Seperti itu sering terjadi Pak ya. Ya sering terjadi artinya salah cetak atau juga pertama kemungkinan salah cetak yang baik salah cetak yang buku terjemahan tadi atau buku yang satunya. Namun ya uh, yang sering saya dapatkan itu Eh, percetakan-percetakan yang membuat buku hadis yang tidak sama, kadang-kadang itu yang membuat juga berbeda ya. Maka di sini amanah ilmiah ya yang ditulis oleh antum sebutkan tadi al Yazid dan juga Jawas ya dan saya uh, dia ma'ruf indana ya. Beliau saya tahu beliau ya amanah ilmiah beliau pegang kuat-kuat ya dan insyaallah tidak akan apa namanya uh, menyelisihi dalam pengertian bukan hadis Nabi, disebut hadis Nabi, bukan di situ disebutkan di situ tidak. Coba Bapak perhatikan lagi kepada apa namanya sumber-sumber yang lain ya, terjemahan-terjemahan yang lain atau ke, kembalikan kepada yang paling selamat kepada buku aslinya ya, kepada buku aslinya. Ya. Artinya kepada Sahihul Bukhari yang asli, kembalikan kepada situ ya, yang yang sudah diberikan nomor oleh para ulama ya, terutama uh, juga mungkin bisa dilihat pada apa namanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ya itu sering terjadi dan itu uh, biasa dalam masalah kesalahan-kesalahan cetak ya bisa dan saya lihat e, salah di kemungkinan bisa yang satu bisa, yang lainnya ya namun kesalahan kesengajaan untuk menyatakan ini tidak ada kemudian tidak ada adakan ya, maka itu akan terhindar dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah Allah Demikian. Nah, selanjutnya Ustaz kami akan berikan kesempatan untuk uh, satu penanya dari pesan singkat saja karena terbatasnya waktu dari Pak Eko dan beberapa pertanyaan uh, penanya yang lain melalui pesan singkat di Jakarta. Ustaz Barakallahu Fikum, bagaimanakah eh, kiat-kiat uh, untuk menjadikan uh, amalan dunia sehingga bernilai pahala atau bernilai uh, untuk kehidupan akhirat kita kelak karena sulit sekali untuk bisa uh, menjadikan atau uh, bisa E, memilah e, memilahkan waktu kita untuk kehidupan e, akhirat kita karena kesibukan kita terhadap masalah atau pekerjaan di dunia ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Baiklah. Memang itu yang yang menjadi apa namanya uh, pembicaraan besar para ulama bahkan pembicaraan itu selalu berada pada pada pembahasan yang pertama yaitu tentang masalah niat. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya bahwa semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Maka setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya. Man kana hijratuhu Allah wa rasulih fa Allah wa rasulih. Wa man kana di dunia dunya yusibuha aw imratin yang fa hijratuhu ila ma ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dinikahinya, dia dapatkan apa yang diniatkannya. Dan hadis ini para jamaah ya, ditulis oleh banyak ulama di antaranya Al-Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dicantumkan pada yang pertama. Dalam Riyadus Salihin pun beliau cantumkan pada yang pertama. Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Baghawi dicantumkan pada yang pertama. Dalam Sahih Bukhari dicantumkan pada yang pertama. Karena apa? Memang langkah-langkah berikut kembali kepada dunia. Kepada niat kita. Sehingga para ulama menulis ya, satu kaidah fikih kubro, yaitu kaidah fikih yang besar, yaitu al-umur bima qasidiha semua amal, semua perkara, semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Maka ketika seseorang keluar dari rumahnya hanya sebagai rutinitas mencari pekerjaan nafkah, sebagai rutinitas, maka tentu saja berbeda dengan orang yang melangkahkan kakinya, ya kemudian dia membaca bismillah berangkat ke pekerjaan atau membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw dhalla aw zilla aw zalla aw dhimma aw dhlama aw ajala aw jala alayya kemudian dia niatkan ya Allah saya mencerdaslah untuk anak dan istriku tentu saja ini berbeda dengan yang pertama yang hanya melakukan hanya sekedar rutinitas sampai-sampai apa yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita itu, itu kalau kita mengharapkan wajah Allah, maka mendapatkan pahala. La tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajah Allah eh, hatta illa ujirta. Hatta ya, ma uh, tidaklah engkau tidak engkau menginfakkan satu nafkah ya yang engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai apa yang kau letakkan fi fami imra'atik apa yang kau lakukan hatta ma tadu'a fi fi imra'atik yaitu engkau masukkan ke dalam mulut istrimu satu suap saja bagaimana dengan yang bersuap-suap bagaimana dengan belanja yang lain maka para jemaah yang dengan Allah hendaklah kita berniat ya Allah untuk perkara yang mubah ya kita jadikan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada sedikit pun dari peluang waktu yang ada di dunia ini kalau kita memahami agama ini dengan baik kecuali semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah dan semoga Allah SWT memperbaiki amal-amal kita justru kadang-kadang kitalah yang merusak amal-amal kita sendiri sehingga kita diminta untuk berlindung Allahumma apa berlindung kepada Allah min syururi anfusina ya wa min sayyiati a'malina dari kejelekan-kejelekan jiwa kita dan keburukan-keburukan amal-amal kita. Demikian. Allah alam Nah, pertanyaan Pak Eko dan e, penanya yang lain tadi menutup perjumpaan kita Ustaz dan mungkin ada e, pen, akhir penutup dari ya. pertemuan silakan. Iya, baiklah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memegang kendali dunia ini dan kita cari dengan cara yang halal dengan cara kita niat untuk beribadah kepada Allah. Niat itu yang akan membedakan semuanya itu, ya. Ketika kita ada amal ibadah yang hanya untuk Allah, ya kita salah niatnya, kita tidak mendapatkan pahala. Ada amal yang memang amal itu mubah, ya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Sultan, ya kalau kita niatnya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka di sini Jangan sampai kita dikuasai dunia, sampai kita menguasai dunia dengan cara kita mencarinya dengan cara yang halal. Jauhkan dari cara yang haram. Ketika sudah dapat di tangan kita, maka kita tunaikan kewajiban-kewajibannya, hak-hak orang yang memilih hak, anak, istri, fakir miskin, harus naik haji, harus pakai zakat, maka itu maka kalau kita sudah seperti itu, maka kita dikatakan zuhud dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita bisa berbuat begitu, kita dikatakan menguasai dunia ini, tidak dikuasai dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.